Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Allah ya dal jalali wal ikram. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahatan syahadatan man ra'aha azza bainal anam sayyidana muhammadan abduhu wa rasulullah nadiya ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashadihi دعائم islam Yang pertama-tama sekali saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua yang hadir ini untuk perbanyak dan tingkatkan zikrullah. Ingat kepada Allah. Karena seluruh amalan kita, ibadah kita itu di sisi Allah bernilai itu tergantung daripada zikirnya. Semakin banyak zikir kita, semakin kuat khusuk kita di dalam sholat. Semakin sedikit zikir kita, semakin sedikit khusuk kita dalam sholat. Tak zikir, tak khusuk-khusuk. Selalu dimanapun saya sampaikan, 6666 ayat Al-Quran itu 114 surah 30 juznya itu intinya zikrullah Pak. Rukun Islam itu 5. Intinya zikrullah. Rukun iman itu 6. Intinya zikrullah. Kalau ditanya orang apa hukum zikir? Wajib. Yang bilang sunat siapa? Yang bilang wajib itu Allah. Surat Al-Ahzab ayat 41. Kita ini beragama, berbuat harus tahu dasarnya, Pak. Rusaknya umat Islam ini karena berbuat hukum, menunjukkan hukum dengan katanya, katanya. Tidak bisa katanya. Kata Quran, kata Rasulullah, itu jadi pegangan. Kalau katanya, pergilah ke sana. Coba ya, ya. Jadi kalau ditanya orang, apa hukum zikir? Wajib. Dalilnya, Al-Ahzab 41. Ya ayuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita perhatikan kaedah Quran ini. Yang pertama, ya hurfun nada. Di dalam ilmu Nausarab, ya itu hurfun nada, huruf memanggil. Allah memanggil orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Udhkur itu pil amar. Perintah, Pak. Dari kata zakaro. Wahai orang-orang yang beriman berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah manggil orang beriman, kemudian Allah merintah orang yang beriman. Apa perintahnya? Zikir yang sebanyak-banyaknya. Saya tanya sama Bapak, kalau Allah merintah orang yang beriman, hukumnya apa, Pak? Saya tidak mau Pak lembek-lembek Pak. Kalau Allah merintah orang yang beriman, hukumnya apa Pak? Saya sampai sekali lagi Pak. Kalau Bapak tidak jawab, saya pulang Pak. Kalau Allah merintah orang yang beriman, apa hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Itu dia baru betul. Wajib Pak. Yang sunat itu melafazkan ucapannya. Zikir dalam hati wajib. Kalau ditanya orang apa khusus itu? Jawabnya Quran lagi. Kita main Quran, main hadis, Pak. enggak usah yang lain-lain. Tarak tufikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian, kata Nabi. Apabila kalian pegang yang dua ini, takkan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Keluar dari sini, sesat kita, Pak. Ini yang kita pegangan sama kita. Kutinggalkan dua wasiat. Siapa yang berpegang dengan dua wasiat ini tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan hadis. Tidak akan sesat dunia dan akhirat. Tidak akan sesat jauh dan batin. Keluar dari sini sesat. Jadi kalau ditanya orang, apa sholat yang husu itu? Kita yang sudah sholat, Pak, cita-cita kita sholat yang husu, Pak. Orang Islam yang belum sholat, cita-citanya ingin sholat. Kalau kajian tasawuf, tidak ada salah-salahan, Pak Orang yang tak sholat punya cita-cita sholat sudah bagus. Daripada sudah tak sholat tak punya cita-cita. Ini hanya cita-cita sholatnya enak Pak. Kalau pikir, kalau kita orang awam terus salah nih. Ya. Sudah, dia belum sholat, tapi ada keinginan sholat, sudah bagus itu. Daripada orang yang tidak sholat, tak punya cita-cita. Kalau tasawuf ini kajinya Pak, the degrees of comparison, tingkat perbandingan makom kita baik, lebih baik, paling baik. Ya. Jadi kalau orang-orang tasawuf Pak nengok orang lain tak beramal, tak ngejek dia. Kenapa? Dia kasihan, Pak. Kenapa? Dia kasihan melihat orang yang belum dapat panggilan, yang belum dapat hidayah kasihan, bukan ngejek. Kasihan si bolan itu belum mau sholat. Kenapa? Saya ini bisa sholat bukan karena saya hebat, saya ini bisa sholat karena kudrat dan iradat Allah sama saya. Kalau tidak datang kudrat dan iradat sama Allah pada saya, sama saya kayak dia. Tak sholat juga saya. Dia belum datang hidayah Allah. Jadi orang tasawuf ini halus hatinya Pak, walau bahasanya keras. Hati halus. Kalau kita Pak, mentang-mentang baru sholat lima kali satu hari itu malam. Nengok orang yang nggak sholat, ah itulah kayak gitu, itulah cara penghuni neraka. Masya Allah. Di tasawuf tadi bahas nih, Pak. Ngajak boleh, Pak. Ngejek jangan. Satu huruf aja itu, Pak. Ngajak sama ngejek. Jangan, ya Pak. Ngajak ayo. Ngejek jangan, Pak. Di dalam tasawuf ini semakin banyak kita menilai orang, semakin jauh kita kepada Allah. Semakin banyak kita mengkaji diri kita, semakin takarut kita kepada Allah. Jangan salah orang aja. Oh dulu dia pencuri. Oh dulu dia maling oh dulu dia penjahat dulu dia penjahat kita entah besok mana lebih bagus dia dulu penjahat daripada kita ada kemungkinan besok dia penjahat Enggak bisa dia dia bekas penjahat kita belum tentu walal akhiratu khairul laka dengan gula kata Quran yang akhir itu lebih baik daripada yang awal awalnya dia orang baik pak ya no, Ujungnya jahat. Awalnya dia orang jahat, Pak. Ujungnya baik. Maka Quran bilang dalam surat wat tuhan Walal akhiratu khairul laka minal gula. Lebih baik yang akhir daripada awalnya. Lebih bagus dia mantan penjahat, Pak, terus tobat daripada orang tobat jadi penjahat. Betul nggak, Pak? Yang kayak gitu tunjuk tangan, tak kasih seribu. <laughs> Pak, maaf bahasa saya kalau Bapak perhatikan bahasa taklim dengan bahasa dakwah beda Pak. Saya membedakan antara dakwah dengan taklim. Kalau dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar Pak. Isra Mi'raj Maulid itu dakwah Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Itu bahasa dakwah. Kalau bahasa taklim ini Pak, bahasa merinci bagaimana ma'rufnya. Bagaimana berbuat yang baik, bagaimana mencegah yang mungkar. Di sini dibahas. Jadi beda Pak bahasanya. Ya. Itu beda. Kadang-kadang ada orang dia dai, pendakwah. Tugas dia sebetulnya berdakwah saja, jangan ambil kapling ulama. Menyalah-nyalahkan ibadah orang. Kita bukan ulama, Pak. Kalau kita sudah berani menyalahkan, tunjukkan dalilnya. Jangan nggak berani menunjukkan dalil main tumbuh. Nggak laku dengan Islam kayak gitu. Jadi kalau tanya orang, Pak, kita tidak bicarakan orang yang tidak sholat. Karena kalau saya bicarakan orang yang tidak sholat, nanti jadinya ribah menceritakan. Saya mau membahas hari ini sedikit saja tentang pikir dan sholat yang khusus. Ya Pak. Ini pertanyaan di mana-mana. Saya pengajian ibu-ibu, penelitian bapak-bapak, baik di masjid ataupun dari rumah ke rumah, yang selalu datang sama saya pertanyaan, Ustadz bagaimana sholat yang khusus? Artinya memang dia butuh dengan jawaban itu dan butuh tahu bagaimana surat yang busuk. <coughs> Memang Pak, saya agak keraskan sedikit suara karena saya agak serak Pak, maka saya serak, saya kuatkan sedikit ini bahasanya. Kalau ditanya orang, apa sholat yang husu? Sholat yang husu itu zikirullah Pak. Dalilnya Ustaz, buka Qur'annya, akimis salata li zikri. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku, kata Allah. Jadi kalau ditanya apa itu usuk, zikir. Nggak usah cari jawaban katanya-katanya, Pak. Buka aja Quran, udah lengkap. Maka saya bilang di awal, makin banyak zikirnya di luar sholat, makin banyak usuknya dalam sholat. Permasalahannya orang tanya lagi Ustadz, kalau Ustadz katakan khusus sholat itu adalah zikrullah. Kan gitu. Saya ini tidak bisa zikir ustaz di dalam sholat. Tidak bisa ingat Allah. Kenapa? Quran jawab lagi. Kita lagi Quran aja. Tidak lari-lari kemana-mana. Apa cara supaya kita bisa zikirullah dalam sholat? Quran bilang. Fa'idha qadaytumus sholah fadhakurullaha qiyama wa qu'udaw wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kamu kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya jawabannya Pak, kalau kita mau husuk dalam sholat, kalau kita mau zikir dalam sholat, perbanyak zikir di luar sholat. Paham ini kaji ini? Bisa dipahami, Pak? Ya kan? Karena kata Allah begitu dalam Quran itu bukan kata Ustaz Jamal. Ustaz Jamal menyampaikan, apabila kau telah selesai sholat, berzikir kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk, dan berbaring. Aktivitas hidup kita cuma tiga aja, Pak, nggak lebih. Kalau nggak berdiri, duduk, berbaring. Itu aja, Pak. Lagi nyetir mobil, lagi duduk berarti, Pak. Makan, lagi duduk. Jalan, berarti lagi berdiri. Lari, berarti lagi berdiri. Kan Pak. Hidup kita cuma tiga aktivitas. Dan kita mati di antara tiga aktivitas ini, Pak. Makanya umur manusia saya bilang bukan 60 tahun. Umur manusia tiga waktu saja. Kalau nggak waktu berdiri, waktu duduk. Kalau nggak waktu duduk, waktu berbaring. Betul nggak Pak? Ada orang yang mati di luar daripada ini Pak? Bertanya. Kalau ada Pak, tunjukkan sama saya, saya kasih Bapak 10 juta. Tunjukkan aku ada yang Bapak lihat orang mati di luar daripada tiga ini Pak. Si Polan mati di mana? Di rumah sakit. Lagi tidur Pak. Semalam RSIA ya mati semuanya. Lagi Pak duduk. Kalau enggak. Ada mati berdiri. Kenapa? Tegang deh kena sangat listrik Pak. Mati berdiri kan? Ada orang yang mati di luar daripada ini? Enggak kan? ada Pak. Maka umur kita itu tiga waktu saja. Kalau enggak waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Selesai urusan. Tiga waktu ini singkat Pak. Maka enggak watazawwadu Fa inna khairul jadi takwa. Berbekal kamu untuk yang satu itu. Kita hidup kaya belum pasti, Pak. Senang belum tentu. Sukses belum tentu. Orang hidup ini pasangannya cuma satu yang pasti, Pak. Enggak meleset. Mati. Betul, Pak. Tapi orang banyak lari dari kematian ini. Kenapa? Quran memang udah bilang memang. Surah Al-Jumu'ah Allah bilang mana? Eh? Kita takut dengan kematian, tapi kita nggak berbuat dan berbekal untuk kematian. Eh? Takut kita, tapi nggak berbuat bekal. Banyak orang melupakan apa-apa yang bakal dia dapat. Orang sekarang mengejar apa yang bakal dia tinggalkan. Dia tidak mencari apa yang bakal dia bawa. Saya bilang, Pak, orang kaya dengan orang miskin bedanya bukan pada hartanya, Pak. Bukan. Pada hati dan perasaannya. Ketika orang merasa dalam hidup ingin memenuhi kebutuhannya, dan kebutuhan itu sudah Allah sediakan. Kayalah dia. Kita jadi miskin ketika kita ingin memenuhi keinginan-keinginan kita keinginan nggak ada habisnya Pak. Keinginan nggak ada habisnya. Kalau kebutuhan Allah udah berikan Pak. Tidak ada kebutuhan kita yang nggak Allah berikan. Kalau seandainya kebutuhan itu nggak diberikan Allah, kita sama-sama nggak bisa duduk di sini. Umur bapak sama umur saya nggak sampai hari ini Pak. Contoh Pak. Nggak bapak minta kebutuhan kita Allah berikan. Satu contoh saja. Udara Pak Kita dengan udara kebutuhan atau keinginan, Pak? Kebutuhan kan? Bukan keinginan. Pernah Bapak minta, ya Allah berikanlah udara? Nggak pernah. Allah berikan karena Allah tahu kebutuhan kita, Pak. Yang bahaya kita keinginan kita yang kita tuntut kepada Allah tak selesai. Ada orang pincang kaki, maaf ya, ini kias. Ada orang kakinya cuma satu, matanya buta, kupingnya tuli. Satu ketika dia kepingin naik pesawat karena dibilang orang kalau naik pesawat enak. Ya. Nah, kebetulan ini orang pincang, tuli, buta, kaya raya. Naik pesawatlah dia ingin menikmati bagaimana enaknya. Betul pula enak dalam pesawat ini. Apakah keinginan dia untuk naik pesawat selesai, Pak? Belum. Muncul keinginan yang kedua. Kurasa lebih enak lagi kalau aku naik pesawat pribadi. Keinginan tuh Pak kan? Keinginan kan? Dikabulkan Allah Pak. Ya, dikabulkan Allah. Tadinya niatnya cuma kepingin naik pesawat. Terkabul. Muncul lagi keinginan ingin punya pesawat pribadi. Dikabulkan Allah. Puas dia. Terpenuhi keinginannya. Belum. Apa keinginan yang muncul lagi? seandainya aku bisa bawa pesawat yang lebih enak kurasa. Gak sadar dia kaki sebelah, mata buta, kuping tuli. Tak selesai keinginannya, Pak. Itulah orang miskin, Pak. Orang miskin, Pak. Pada caranya deh, Pak. Ketika orang tidak bisa memenuhi keinginan-keinginannya, itulah miskin. Dan pasti dunia ini bukan tempat memenuhi keinginan-keinginan kita, Pak. Bukan dunia tempatnya, Pak. Jangan cari di dunia, Pak. Nggak ketemu, Pak. Kebutuhan cukup tiga. Sandang, pangan, papan. Sandang apa? Pakaian. Cukup? Kan? Siapa tidak tidak punya pakaian di sini, Pak? Semua punya. Kaya dong, Bapak. Siapa yang nggak punya pangan? Kalau Bapak nggak makan, nggak bisa datang kemari, walaupun habis ini Bapak dikasih makan lagi. Ya Pak Regan, habis itu udah makan. Kalau nggak ada, aku beli sakit di sana. Sandang, pangan, papan, Pak. Semua ada sama kita nih kan. Inilah kebutuhan kita. Cuma tiga Pak kebutuhan kita. Sandang, pangan, papan. Apakah sandangnya ini pakaian harga sepuluh ribu, dua puluh ribu, dan seterusnya? Nggak masalah. Makan apakah tahu tempe tiap hari, apa rendang, apa bukan masalah. Kan gitu, itu kebutuhan. Papan rumah kita, apa rumah nyewa, apa rumah kontrak, apa rumah kredit, apa rumah sendiri, bukan masalah. Tapi yang tiga ini sudah diberikan Allah. Jujur Pak, yang tiga ini Allah berikan nggak sama kita? Diberikan. Itulah kebutuhan kita Pak. Soal Bapak punya kepingin punya rumah maunya jangan yang kayak gini, itu udah keinginan Pak. <laughs> udah keinginan. Semakin banyak keinginan orang semakin miskin jadi, di sisi Allah. Bukan pada harta, Pak. Bapak tanya itu Ling Silong, Pak. Konglomerat. Masih banyak keinginan-keinginannya. Jadi kemiskinan itu adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Kekayaan itu adalah kebutuhan yang sudah disediakan Allah. Beda, Pak. Maka pada satu ketika Junun Al-Misri, seorang tokoh sufi di Kairu, Junun al-Misri seorang ulama tasawuf ya, yang punya banyak murid. Suatu ketika anak muda datang kepada Junun al-Misri. Tuan, pakaian Tuan tak layak sebagai seorang ulama. Pakaian Tuan ini pakaian orang biasa. Pakaian Tuan ini pakaian orang-orang kebanyakan. Sedangkan Tuan ulama besar. Kenapa Tuhan tak berpakaian seperti seorang ulama? Dia mengkritik Junun Al-Misri, anak muda. Junun Al-Misri tidak marah. Orang tasawuf tak suka marah-marah. Junun Al-Misri tak marah. Dia tak jawab dengan kadang orang-orang tasawuf guru-guru kita, orang-orang sufi banyak memberikan jawaban dengan kiasan-kiasan tidak secara langsung. Karena dia ajak murid-muridnya untuk berpikir menjadi orang yang cerdas. Maka jinun Al-Misri ambil cincinnya. Yang punya cincin saya rasa tidak sebanding dengan cincin jinun Al-Misri. <laughs> Ya, Jum'un Al-Misri ambil cincinnya. Dia keluarkan cincinnya. Dia kasih lain anak muda. Wahai anak muda, coba cincin saya ini. Dia nggak jawab pertanyaan tadi ya. Dia nggak jawab. Wahai anak muda, Coba kau bawa cincin ini, kau bawa ke tukang kain yang di seberang sana. Siapa tahu cincin ini bisa ditukar dengan tiga token uang emas, seperti Ibn al Anak ini pun perjalanan udah ini bawa cincin di al -Misri, dia bawa ke tukang kain, tukang kain. lah. Maka tukang kain tadi periksa, periksa, periksa, periksa. Wah ini mana bisa tiga keping uang emas katanya. Ini setengah uang keping emas pun tak laku, ini nggak ada harga. Ini cincin nggak ada harga. Katanya. kan tidak keping uang mas. Setengah uang keping mas pun aku tak mau beli. Ini nggak ada harga. tak kasih tukang kain. Balik ini anak muda lagi. Tuan, dia balik ke Gunung alis itu. Tuan, cincin ini, cincin ini, jangan kan tidak keping emas. Setengah keping emas tukang kain itu tak mau beli tuan. Hadir nah, Alis itu Baiklah, sekarang kau pergi bawa cincin ini ke tukang emas. Tadi yang pertama suruh pergi ke tukang kain, Pak. Ya. Bapak yang ketawa dulu sudah mulai paham maksud cerita saya ini. Ini tetapnya, kalau sudah mulai paham. Karena orang Pasal itu Pak mengajarkan agama lewat tiga hal. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga syiar. Untuk mendekatkan paham. Qurannya tetap pakai Pak. Maka saya bilang, Pasal yang saya bawakan ini Barang siapa yang mengamalkannya berpaham dia keluar daripada Quran dan Sunnah Aku tak bertanggung jawab dunia akhirat terhadap dia orang orang. Tasawuf yang aku sampaikan ini disimpul erat dengan Quran dan hadis. Yang keluar dari saya aku tidak bertanggung jawab. Baik. Kemudian Junun al Musti bilang ke anak muda ini, bawalah ini cincin ke tempat tukang mas. Maka anak muda ini pergi bawa. Bawa cincin ke tukang mas Tukang emas tadi periksa nggak main kopek-kopek ini nggak cuma megang dunia aja. Dia punya peralatan yang cukup. Nah, Bapak bilang center kalau bagus sekarang. ya, dia periksa, dia periksa, diperiksa, periksa. Pak, aku sebetulnya nggak promosi cincin ini sih. <laughs> Kebetulan. Aku, Pak, sumpah, Pak. Sumpah kata saya nggak buat cincin dalam tas, Pak. Ini ada cerita, ada, ada, ada hikmah dari cerita ini. Jadi, Sebetulnya aku ceritain dari sebelum musim batu cincin, Pak. Sebetulnya cerita ini selalu aku sampaikan sebelum ada musim cerita batu cincin ini ngetren. Sekarang kan begitu booming batu cincin. Pak, ini tidak ada kaitan sama sekali ke sana. Masya Allah Pak, saya ini kan banyak orang nggak tahu saya Ustadz. Kalau saya lagi keluar tuh banyak yang nggak tahu Pak. Memang pesan guru saya, Jamal, kalau kau pergi usahakan orang yang tak tahu kau Ustadz, jangan tahu kau Ustadz. Ya. Jadi sampai-sampai sekarang ya saya sering dihina orang, sering dia. Tapi itu satu kebahagiaan tersendiri. Ya, ya mungkin tidak ya seperti itu. Tapi guru saya dulu bilang, mal, tahu dulu waktu aku sama sholat Jumat, pecinya tak kantongin. Gitu. Kenapa? Supaya jangan tahu orang mungkin sholat Jumat udah sampai mesti udah buru baru tak pakai pecinya. <laughs> Jadi begitu. Ya. Jangan ya jangan tahu orang kecuali jemaah apa yang udah tahu apa boleh buat nggak bisa ngelak. Katanya. Nah. yang mungkin bapak kalau jumpa saya nanti jangan heran Ustaz Jamal kok pakai kaos tangan pendek. Cuman insya Allah lobby nggak pernah buka ya. Tapi kalau pakaian, ya saya pakai kaos begitu. Ya. Saya ingat kepada Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Ya kenapa? Dialah salah satunya daripada sembilan wali itu yang tidak berpakaian seperti kaum ulama lainnya. Dia berpakaian seperti orang Jawa biasa. Jadi kalau saya berpakaian biasa, orang kan nggak terganggu kalau saya datang kan. Orang lagi cerita batu cincin misalnya kan. Kalau tahu saya dong pakai jubah, orang terus berhenti terganggu kenikmatan orang gara-gara datang. Ah. Tasawuf nih Pak, halus Pak kajinya. Jangan orang lain berdosa karena amalan kau. Wah, Pak. Ini tasawuf Pak. Tak boleh kita Pak beribadah. Cari pahala kira-kira. Kita beribadah tapi orang lain berdosa Pak. Demikian halusnya tasawuf nih Pak. Subhanallah. Kalau orang pakai tasawuf nih Pak, enak itu. Ya. Jadi saya kembali lagi ceritanya bukan promosi batu cincin, Pak. Aku tak pakai satupun. pun. Nah, <laughs> ya. Udah lewat masanya. Nah, aku teringat lagi sebelum sekali ke cerita judul Al-Misri tadi. Kebetulan tadi siang ini, Pak. Kebetulan datang kawan saya ke tempat saya kerja. Datang kawan saya, habis sholat juhur ngajak makan. Ayolah makan. Setelah itu dulu makan, saya ada tukang batu cincin. Dia kan nggak tahu saya Ustaz. Kalau dia tahu saya Ustaz, pasti nggak ditawarin sama dia. Karena saya pakai baju biasa. Dia udah, apa Pak? Gitu. Gini-gini kan. Oh, batu segini banyak. Pak, Pak. Mau beli, Pak. Cantik nih, Pak. Gitu. Bukan Pak Regar. Kalau Pak Regar aku tahu. Gak mungkin juga gitu. Nah, aku bilang, dia kan kan dia nggak tahu aku Ustaz, Pak. Kan? Kalau dia tahu kan pasti nggak nawarin. Pak Regar aja nggak pernah nawarin aku tuh. Pernah tahu aku Ustaz. Hmm. Iya, Pak. Ditawarin. Gini. Pak, Pak. Coba jadi, Pak, Pak. Cantik nih Pak, ternyata kan. Saya bilang. Dan kita nggak boleh kasar Pak. Pak, saya kebetulan nggak hobi. Kalau saya cantik memang betul tuh Pak. Coba jangan bikin orang kecewa, jangan bikin orang sakit hati. Kalau kita tidak mau disakiti hati kita oleh orang, jangan bikin orang sakit hati. Coba kalau saya bilang, oh Pak, saya itu nggak bisa tuh. Macam-macam lah jawaban saya. Orang kan tersinggung Pak ya. Kalau kita tidak mau disinggung orang, jangan singgung orang Pak. Itulah dalam tasawuf yang disebut bisa merasa, bukan merasa bisa. Katanya cuma dua Pak, dibalik maknanya bertolak belakang. Di dalam tasawuf kita disuruh bisa merasa, bukan merasa bisa. Beda Pak kan? Bisa merasa Pak. Kalau aku ngomong kayak gini orang tersinggung nggak ya, sakit hati nggak ya. Kita ini Pak maunya orang ngomong sama kita lemah lembut. Kalau kita ngomong sama orang, sakarap karap dewi. Kita maunya orang hormat-hormat sama kita, tapi kita nggak mau menghormati orang. Kita maunya orang sayang sama kita, tapi kita nggak pernah kasih sayang sama orang. Nggak bakalan ini. Ya? Nggak adil kita. Bisa merasa, ah kalau saya ngomong tadi, saya bilang, waduh pak ini cincin ini buat syirik. Kan tersinggung orang. Sakit hati orang kan. Jangan bilang itu. Cantik pak, cuman saya nggak hobi pak. Bagus ini pak semua. Dia pun senang kan. Senangkan orang ibadah, Pak. Udah Bapak nggak punya duit macam saya, ngasih duit nggak bisa, cakap enak lah Pak Sikit. Betul, Pak? Iya kan? Sedekah duit orang nggak bisa, Pak. Sedekah cakap nggak bisa. Apa? Sedekah duit nggak bisa. Sedekah cakap. Apalah payahnya cakap yang enak ya. Ini nggak, Pak. Duit pelit, cakap tak pernah enak. Iko kok pesek kali, terus mama kok pesek juga ya. Kan? <laughs> Udah duit nggak pernah ngasih, Ngejek lagi. Coba lah Pak. Ini orang kalau ada kayak gini Pak. Ya. Ah, nggak usah Pak, Bapak buat pulang. Makanya Quran bilang, lebih bagus perkataan yang baik daripada sedekah yang menyakitkan. Sedekah menyakitkan Pak. Lebih bagus perkataan yang baik. Ini udah sedekah enggak. Kenapa kali ini? Quran bilang, lebih baik perkata, lebih mulia perkataan yang baik daripada sedekah yang menyakitkan. Iya kan? Uh, datang orang minta sedekah. Aduh, besoklah kau datangnya. Hari ini pas pula belum ada uang bapak. Ya nak ya? Atau Pak, besoklah Pak ya. Atau nantilah Pak ya. Apa pun, Enak cakap. Ya kan? Walaupun nggak ngasih. Ini udah nggak ngasih. Iya kan? Nggak ngasih. Ya kan? Kau memang nggak ada otak, kau badan kau sehat. <laughs> Ngemis saja kerja kau. Udah nggak ngasih lebih ya, parah pak. Ngasih kita pun kalau kayak gitu, kita kasih misalnya kita kurang, kita kasih. Ini pak, bapak lagi kerjaan kayak gitu pak. Badan bapak kan sehat, cari pakai otak kenapa pak? Ngasih pak ini tuh nggak bagus kata Allah. Ngasih tapi nyakiti. Aku datang pak ke rumahnya Raya. Awak kan orang susah. Dia kebetulan orang kaya. Taulah kalau ada Raya punya orang kaya pak Mejanya aja itu meter 20. Udah, kuenya bersusun, Pak. Namanya pun payah mengucapkannya. Black Forest lah. Entah apa apa lah kue tadi. Hah? Makanlah Ustaz, katanya. Iya kan? Makan Ustaz. Awak bingung pertama yang mana ndak dimakan duluan. Awak macam orang tahlil tadinya. Dari kanan ke kiri mana nih? Kiri ke kanan lagi. Oh. Yang mana ndak awak ambil nih? Begitu anda ambil yang sebelah kanan, Pak. Baru anda buka tutupnya tadi ah ini 150 ribu sekilo Ustaz. Takkan juga awak. Baru mau makan. Awak disuruhnya makan, Ustaz, makan Ustaz. Kata, makan Ustaz. Begitu mau ambil, ini 150 ribu. Takut Pak, lidah saya 150 ribu kagok makannya. Nggak jadi makan. Baru makan yang ini awak pindah karena puluh ribu. Ah ini Ustaz enak Ustaz. Ini Ustaz puluh ribu setengah on. Makin nggak jadi oh, makan Pak. setengah on. Awak pikirnya paling mahal. Kalau memang mau sedangkan gue sering bilang-bilang. Makan ustad. Ini kan makan ustad tapi rapat pun. <laughs> tak jadi makan kue tadi Pak. Pulang awak soalnya. Gitu. Hmm, ya. Nah, saya lanjut cerita Junul Al-Mesri baru masuk usul tadi. Kalau kalau ulama-ulama sufi itu kan kayak kojolnya begitu ceramah. Nah, si tukang mas tadi periksa lah dengan alat-alatnya. Apa dibilang si tukang mas? Anak muda, cincin ini bukan tiga keping uang emas harganya. Cincin ini seribu keping emas harganya. Cincin ini seribu keping emas, bukan tiga keping emas. Balik anak muda itu. Kok Tunul Anis yo boh jadi tuan. Ternyata si tukang emas itu tuan bilang cincin tuan bukan tiga keping uang emas tapi seribu uang keping emas. Jurnal Al Misri tersenyum. Kesimpulan cerita apa Jurnal Al Misri bilang? Jangan lihat casing. Jangan lihat casing. Makanya Allah firman. Allah tidak melihat amalan kamu. Allah tidak melihat pakaian kamu. Allah lihat hati kamu yang usuk sholat dengan yang nggak usuk pak sama gerakannya pak ucapannya sama pak maaf ya orang yang sholat subuhnya usuk dua rakaat pak yang nggak usuk pun dua rakaat pak sholat jumhurnya orang yang usuk empat rakaat pak yang nggak usuk pun empat rakaat pak betul pak takbirnya sama pak maka kita tidak bisa klaim siapa yang usuk diantara kita yang tahu kita husuk itu cuma dua Pak. Yang pertama Allah, yang kedua kita sendiri. Kalau mau jujur, saya sudah husuk belum? Kalau belum belajar, usah malu-malu dia start. Maaf ya, keras sekali perasaan di dunia. Tombe. Eh, saya bilang, kita ini Ustaz karena ada yang dengar. Kalau nggak ada mau jadi Ustaz apa? Ustaz capung lah. Ini kalau nggak dipanggil Ustaz marah. Haji kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak mau nengok. Saya bilang, Nabi Muhammad itu Haji nggak? Haji lah Ustaz. Abu Bakar, Haji lah. Umar, Haji lah. Usman, Haji. Ali, Haji semua tuh kan. Rasulullah sampai sahabat Haji Pak Kok nggak dibilang Haji Muhammad Rasulullah. Kok nggak dibilang Haji Abu Bakar? Kok nggak dibilang Haji Umar? Kok kita sekarang baru nama kita Muhyiddin? Udah Haji Muhyiddin. Udah tiga kali. Kalau Pak orang manggil kita Pak Haji Pak boleh, dia menghormati. Yang nggak boleh kita minta minta dihormati. Menghormati orang boleh Pak, yang nggak boleh kita minta-minta dihormati. Paham, Pak? Orang oh, menghormati. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Misalnya namanya Jamal. Assalamualaikum, Mal. Kau, aku udah enam kali ya. Nah, itu nggak boleh, Pak. Nggak ada urusan, Pak. Haji itu rukun Islam. Bapak udah sholat? Udah. Kok Pak itu bapak namanya Agus misalnya, kok bapak sholat Agus? Tanya, udah sholat Pak? Udah. Nama bapak siapa? Agus. Kok nggak bilang sholat Agus? Pak udah puasa? Udah. Kok nggak puasa Agus? Udah zakat Pak? Udah. Kok nggak zakat Agus? Begitu pergi haji berubah namanya. Haji Agus. <laughs> kan umur Islam itu. Iya, Dah, yang haji-haji jangan marah lah yang ngaji gue bilang kan, alah kau kan karena belum ngaji <laughs> iya betul memang ya, ya, ya, jadi maksud cerita tadi apa jangan lihat casing pak kita banyak salah melihat casing sehingga terkadang kita tak tahu membedakan wali Allah itu ada sampai sekarang pak Rasul dan Nabi selesai, ditutup. Hattaman Nabiin, Rasulullah Muhammad SAW. Habis, Pak. Tak ada lagi Nabi, tak ada lagi Rasul. Wali Allah sampai dunia kiamat ada. Siapa orangnya kita nggak tahu nama Rasul dan Nabi disebutkan dalam Quran. Nama wali Allah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ada sampai dunia kiamat. Siapa wali Allah? Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzalun. Siapa wali Allah? Mereka wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan rasa gentar dalam hidupnya. Itu wali Allah, Pak. Bukan sorbannya yang besar, bukan jenggot yang panjang segini. Itu pakaian. Salah Ustaz pakai kayak gitu, bagus sekali. Nah, ini kalau saya tanya Pak, pakai bagus sekali. Aku belum sanggup kayak itu. Aku selalu ngukurnya Pak, ketidaksanggupan aku. Bagus. Tapi itu bukan jadi ukuran. Semalam saya waktu mau ceramah maulid di kompos, kebetulan saya bawa kawan saya ketemu kawan, Saya nggak bawa kereta, bawa kawan, tolong antarkan sana Pak Sam. Saya waduh Ustaz, aku pakai pakaian kaos kayak gini, nggak pakai lubi. Saya bacakan hadis ini, ikut dia terakhir. Tak pakai lubi, tak pakai belum pakai baju kaos Pak. Ikut sana, saya ngantar, naik kereta. Saya kenal kan? Jangan lihat baju orang. Lebih bagus baju kaos oblong yang diberi dengan keringat daripada baju sutra yang harga satu miliar daripada uang nyuri. Betul, Pak. Itu maksudnya lo nggak lihat pakaian kau. Kau dari mana beli pakaiannya? Allah nggak lihat amalan kau. Kau ikhlas nggak dalam beramal? Kau khusyuk nggak? Hmm. Maka balik lagi sedikit lagi cerita di luar muslim. Aku nggak, udah berapa menit Pak? 21 menit Pak baru pembukaan pak Ustadz ini pandai dilamakan ya pembukaannya mbak intinya dipanggil lagi <laughs> Ustadz dia benar oh, eh, jadi eh, jadi eh, gola aja dia Allah Akbar dia jadi kataan nah jadi pak <laughs> Itu tadi penting tadi Pak. Ternyata setelah saya kali kalkulasikan dengan kalkulator, tiga keping uang emas, jadi eh, seribu uang keping uang emas itu Pak kalau dinilaikan sekarang, jadi uang zaman uang emas dinar itu dari zaman Rasul sampai sekarang itu sama nilainya Pak. Kalau rupiah ini beda-beda Pak, ada inflasi. Kalau uang dinar itu tidak Pak. Harga kambing di zaman Rasul dengan harga kambing sekarang itu sama Pak harga unta di zaman Rasul dengan harga unta sekarang itu di Arab itu sama, Pak. Karena uangnya uang emas, Pak. Kita ini karena uangnya bukan uang emas, kadang-kadang gambar monyet, gambar orang pakai parang. Kan itu uang kita, Pak. Iya kan? Makanya di Arab sana pernah orang Pak, uang kita bingung orang untuk dagang sana. Gambar uang kalian ini tahun berubah aja gitu. Gambarnya. Siapa presidennya ada, dia gambarnya lah dia. Ya. Eh, eh. Dan setelah saya kalkulasikan, 3.000 keping emas itu sama dengan 1,5 miliar. Julun Al-Misri yang kelihatannya miskin, yang kelihatannya bajunya tak seperti orang ulama, ternyata punya cincin 1,5 miliar. Bapak ada yang punya cincin 1,5 miliar? <laughs> Kalau ada kasih saya, bukan saya mau beli. Ada. Dua puluh dipakai di kaki, pakai lima lima tangan, pakai nggak sampai satu koma lima miliar Pak. Berarti lebih miskin daripada Junun Al. Pantas lah Pak dia ulama kok awak tinggal di Medan. Apa? Gunting. pantaslah dia ulama Mesir Pak. Pantas lah kayaan dia ya Pak. Kayak kita ini. Lahir pun musim hujan. Iya kan? Iya. Begitu lahir bukan disambut dengan tahlil Pak. Nyamuk nyambut orang tempat awak belak. Coba. Jadi kata Junul al misri anak muda jangan lihat orang dari pakaiannya. Baik Pak. Sholat yang husuk lagi. Jadi kalau tanya orang, apa sholat yang husuk? Zikrullah. Akimi sholat dari zikri. Bagaimana mencapai zikir dalam sholat? Perbanyak zikir di luar sholat. Kalau kita tidak zikir di luar sholat, Pak, alamat tak duga zikir di dalam sholat itu pasti kata Allah makanya Pak usahakan naik dan turun nafas ini Allah Allah Allah Allah Allah kita duduk gini Pak zikir ini luar biasa Pak satu-satunya amalan yang tidak memandang tempat tidak memandang keadaan zikirullah maka saya bilang intinya zikirullah Pak Pak kalau Bapak mau sholat subuh, Pak, sekarang nggak bisa, Pak. Betul nggak? Belum waktunya. Inna sholat kanat alal mu'minina kita bawa mabuta. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya. Bapak mau sholat asar sekarang udah lewat, Pak. Paham? Kalau zikir, Pak, mau sekarang, mau nanti, mau sebentar lagi, nggak ada urus, Pak. Bisa. Kalau sholat, Pak, maaf, tempat yang kita berdiri harus suci daripada najis. Betul nggak? Tak boleh sholat di tempat yang bernajis. Pakaian yang kita pakai juga harus suci daripada najis. Tubuh kita harus suci daripada najis, hadas besar dari hadas kecil. Betul nggak? Ada hadas, jangan hadas besar Pak. Hadas kecil aja tak ulu, tak boleh sholat. Zikir Pak. Dalam keadaan hadas besar, zikir wajib. Dalam bersetubuh, wajib zikir juga. Kalau nggak kata Rasul, orang pihak yang ketiga masuk setan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka barang siapa yang lupa kepadaku kata Allah, lupa dari zikir kepadaku, maka ku berikan kehidupan yang sempit baginya. Rumah boleh lapang, boleh lebar, Pak. Tak ingat Allah sempit. Rumah awak sempit, Pak. Dengan zikir, lapang terasa. Makanya banyak orang yang sempit hatinya, Pak. Contohnya kami kami ini Pak, orang dari selatan. legar legar nih kayak saya nih Pak. Datang, datang Pak tahu lah kalau Oh, kalau orang kami datang nggak mau sedikit-sedikit Pak, satu beca sedikit tuh. Tahu Pak datang, dua kol diesel. Datang dari sana, datang datang dari kampung saya datang turu sana. Datang ke sini, tengoknya. Ah, udah kaya tuh Jamal tuh katanya kan. Udah banyak duitnya tuh, udah jadi ustad dia katanya. Datang orang tuh sama, ya kan. Aku bilang kan aku, biar enak daripada bilang orang lain udah kan nah, datang dari rumah wak kebetulan rumah besar pak ini iya, cek ceknya besar rumah wak tadi mau masuk pagar awal ini pak ya begitu assalamualaikum waalaikumsalam baru dia buka pintu pak baru buka pintu buka pintu pagar penawar orang kaya adalah pembantu pembantu buka begitu mau masuk ke rumah assalamualaikum eh ya kan adalah yang ya kalau dia ada adalah yang bertulang desa mawa kan gitu kan adalah yang berudak desa mawa udah belum cakap dia udah peka berudak katanya kan gitu kan apa yang keluar dari mulut awal duluan pak kapan kalian pulang ini apa kabar udah saya udah katanya kan kapan kalian pulang sempit tanda hati pak tamu belum masuk saudara belum masuk udah tanya kapan pulang kan sempit pak hati rumahnya lebar hatinya sempit Takut dia orang lain masuk ke rumahnya. Takut orang lain makan nasinya, Pak. Ya Allah. Janganlah begini, Pak. Ya. Jadi orang yang sholatnya zikir, khusus itu zikir kepada Allah. Bagaimana cara bisa zikir dalam sholat? Perbanyak zikir di luar sholat. Itu Quran semua dalil itu. Sudah saya sebutkan tadi. Ya. Tetapi permasalahannya bagaimana melatih zikir ini? Gak bisa sebanyak-banyak. Dah, ya. Sengaja nih Pak, sampai di situ aja. Disingkatkan dia. Untuk yang akan datang mengenai sholat ini, ini ada empat biji nih. Tausiah mengenai sholat usul ini. mp3 ini. Ini nggak dijual. <laughs> ini tak dijual dapat biji. Putih sama Pak Regar aja sebagai tuan rumah. Ada empat nih Pak apa yang ini tadi di sini ada dua season dia mengenai sholat yang musuh kalau merasa perlu bagi yang punya ilmu kan gitu ya kan ini bisanya diburn ke di ini ceramah saya ya ini nggak saya jual saya bagikan dulu tapi cuma empat tak mungkin semua aku bagi kalau aku jualnya apa kata orang Ustaz Jamal mana yang jual kaset CD <laughs> Ustaz ini kan banyak pak ya Ustaz Jamal mana? Ya Allah yang itu yang pasir bacaannya Alhamdulillah enak. Ustaz Jamal mana? Yang kalau berdoa menangis, sodap. Ustaz Jamal mana? Yang kalau ceramah jual CD gitu. Nah <laughs> itu nama Allah. Jadi tak dijual di barekat. Jadi empat biji ini berbagi-bagi ya. Kalau dia ada yang enggak, enggak perlu dia, boleh dibagikan apanya. Atau ah, pokoknya tak jual lah, macam mana kalian lagi urusannya. Teknisnya enggak lagi lah, gue tahu ya kan. Pokoknya positif sama Pak Regar. Iya. Ini maksudnya mau dapat apa komisi ngasih Pak Regar gitu <laughs> dapat satu gitu iya. nah itu pandi-pandi kalian lah ya nah, itu tak dijual Pak ya nah, tak dijual itu impak orang juga nya awak awaknya hanya menguping mengopi-ngopikannya memberningkannya saja udah rekam gini kan ya, ini udah diam-diam terekam ini Pak terekam nanti di komputer ya uh, di convert dia dari eh, ini dari apa kalau ini kalau dari sini nggak bisa langsung dari MP3 dia di convert dulu dia ya Habis di konflik baru di burning bisa di situ. Umat Islam itu harus cerdas, Pak. Ya. Jadi tahu teknologi, ya. komputer, internet harus tahu. Saya pernah dulu teknologi. Ustaz ngapain di internet? Dulu belum punya laptop, belum punya modem. Sering ke, kalau nyari-nyari bahan, sering ke internet. Orang protes, kenapa Ustaz sana? Nah, dia bilang, lihat-lihat bahan, saya cari-cari referensi. Ya. Nah, jadi mari sama-sama kita ini pembahasan kita nanti di sini mungkin ada bapak boleh untuk keluarga boleh bisa di dikopi kok nih pak nanti bisa di dikopi ya bisa dikopi kopi kopi sendirilah ini tidak bayar. Jadi dengarkan keluarga kita kasih keluarga kita tuh nuansa agama pak di rumah. Kita ini walaupun nggak sholat kita kepingin anak kita sholat pak betul itu kok jujur itu. Yang nggak sholat dia nggak mau anaknya nggak sholat. Yang nggak puasa nggak mau anaknya nggak puasa kan gitu pak nah bagaimana bikin suasana agama di rumah kita? Daripada istri kita nengok saya terjadi tuntunan lah. Lebih bagus agama yang jadi tuntunan sama dia. Saya tak bisa bagikan banyak-banyak. Karena banyak pengajian. Kalau satu pengajian di 50, nggak cukup uang impak orang tuh. Ya <laughs> kan? enggak ada yang berimpak ini. Ya kan? Aku tinggal bagi-bagikan saja. Baik, yang dapat kita sampaikan Pak lebih dan kurang mohon maaf kalau ada yang tak cocok cocok cocokkanlah ya kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Cuman pesan saya kalau bertanya, satu saja. Jangan tanya yang payah-payah. Habis. Bilahi topik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.